بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Bapak Ibu rahimakumullah kita bersyukur Allah mempertemukan kita dalam satu majelis yang sangat indah ini kita dikumpulkan untuk belajar firman Allah Subhanahu wa taala dulu para ulama mengatakan sebuah ungkapan yang sangat menyentuh hati man arada ayatakallama ma Allah Subhanahu wa taala fa bil Quran siapa yang ingin ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an li'annahu kalamullah karena Al-Qur'an adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala maka pertemuan yang sangat indah adalah pertemuan kita belajar Al-Qur'an pertemuan kita membaca Al-Qur'an karena dalam pertemuan seperti ini kita sedang berada dalam suatu obrolan yang indah yaitu ngobrol bersama Allah Subhanahu wa taala.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 akan sirna kecuali bersahabat dengan Al-Quran dia akan menemani sampai dia masuk surga maka orang-orang yang merasa indah bersama Al-Quran Dialah orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna ayat Allah firman: Wa idha quri al Qur'anu, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu. Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu atau bila kamu membaca Al-Quran, maka heningkan jiwamu, tenanglah, jangan sampai ada suara-suara, karena ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurunkan rahmatnya, sedang menurunkan rahmatnya. Barusan kita telah membaca dengan penuh kekhusyuan di dalam ruangan yang hening, dalam ruangan yang tenang. Inilah pentingnya keheningan. Dalam ruangan yang tenang, yang hening, tidak ada suara-suara di sana ada ketenangan bagi jiwa. Dan sebaliknya, jiwa yang kotor akan suka ke tempat-tempat yang hingar-bingar. Karenanya, tempat-tempat maksiat rata-rata adalah hingar-bingar, penuh dengan suara-suara, gedebam-gedebam yang membuat orang berjingkrak-jingkrak. Disitulah mereka menghilangkan keperihan rohani mereka yang kosong. Dan itulah cara mereka menghindar dari penderitaan rohani mereka yang tercek yang mencekam jiwa mereka. Tetapi sahabat iman, sahabat Al-Qur'an, mereka jiwanya tenang. Mereka sangat suka keheningan karena mereka di sana dalam keheningan bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar pada pertemuan lalu pembukaan surah Ar-Rahman. Bapak Ibu masih ingat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Ingat bahwa tugas pokok kita adalah bersyukur. Dan mengapa bersyukur? Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan dalam Al-Qur'an menagih nikmat-nikmat tersebut. Dan nanti di hari kiamat kita semua akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menagih kepada kita nikmat-nikmat itu. Allah bertanya, aku telah berikan kepadamu mata, aku telah berikan kepadamu telinga, banyak orang yang buta, banyak orang tuli. Lalu kemana saja kau gunakan itu mata, untuk apa saja kau gunakan itu telinga. Aku telah berikan kepadamu tangan, kaki, banyak orang yang tidak punya tangan, banyak orang yang tidak punya kaki. Lalu kemana saja kau gunakan itu? Bahkan satu saat Allah akan hadirkan Seorang yang buta dia hafal Al-Quran Seorang yang buta bisa membaca Al-Quran Lalu Allah bertanya Kemana itu mata aku gunakan Ini hambaku buta bisa membaca Al-Quran Allah datangkan orang yang tidak punya kaki Ini hambaku tidak punya kaki Dia bertongkat Dia berjalan pakai kayu Tapi dia bertawaf di Mekah Dia datang ke masjid Allah menagih, mana itu kaki aku berikan kepadamu? Kenapa kau tidak gunakan tuh kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang aku sukai? Semua itu ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus hanya untuk menagih nikmat ini. Sekalipun semua surah Al-Qur'an itu isinya menagih nikmat, hampir semua surah Al-Qur'an itu isinya menagih nikmat. Maka secara khusus Allah menekankan dalam satu surah yaitu surah Ar-Rahman untuk menceritakan bahwa nikmat Allah sudah sangat lengkap, masih kurang apa? Fabi ayyi ala rabbikum Masih kau mendustakan? Ada lagi yang kau dustakan? Masih kurang nikmat-nikmatku kepadamu? Lalu kau pikir aku tidak memberikan apa-apa kepadamu? Lalu kau mikir-mikir untuk mentaatiku? Lalu kau merasa keberatan untuk membaca Al-Quran? Untuk bangun di tengah malam? untuk melangkahkan ke masjid, untuk bersujud kepadaku, kau keberatan? Untuk mentaatiku, kau keberatan untuk bersungguh-sungguh patuh kepadaku? Aku sudah memberikan segalanya kepadamu, masih kurang apa? Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban? Sampai 31 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ini. Untuk supaya kita tersadar, terhentak, terhenyak, bangkit dari keterlenaan dengan dunia, keterlenaan dengan kesibukan. Lalu kita sadar bahwa kita ternyata adalah miliknya dan kita ternyata hidup karena pemberiannya dan kita semua bersungguh-sungguh untuk memberikan porsi yang sebenarnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian dari surat Ar-Rahman ini. Pada pertemuan lalu kita telah mendapatkan beberapa nikmat. Di antaranya nikmat-nikmat berupa penciptaan langit, berupa pohon-pohonan, kemudian berupa buah-buahan, yaitu di antaranya adalah buah kurma, berupa biji-bijian dan semua itu oleh Allah dijaga kebersihannya sehingga Allah sebutkan bahwa buah-buahan itu ditutup dengan kulit yang rapi berupa kelopak mayang dan ketika masih berupa bunga, bunga itu harum, memberikan kesegaran dalam hidup kamu. Lalu setelah menjadi buah, engkau bisa menikmati buah-buahan itu. Allah oh, ceritakan itu. Jangan dikira itu alam yang berbuat. Jangan dikira itu hanya proses alamiah. Lalu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan di alam ini. Lalu mengatakan semua ini terjadi hanya karena proses alamiah. Bukan. Kata Allah, itu aku yang membuat. Itu aku yang mengurus semua itu. Itu aku yang menumbuhkan pohon itu. Itu aku yang memberikan setiap pohon buah-buahan dan itu aku yang melindungi buah-buahan itu dengan kulit-kulit dan bungkus-bungkus itu berupa kelopak-kelopak mayang lalu kamu melupakanku lalu kau ingat bahwa itu semua uangmu lalu kau ingat bahwa itu adalah bosmu yang paling berjasa tidak seandainya aku cabut semua ini aku cabut pohon-pohon ini, aku cabut semua air ini, Bisakah uangmu mendatangkan semua itu? Tidak bisa. Tidak mungkin. Bapak Ibu, karenanya kita diajarkan setiap kita mau makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita tahu bahwa ini yang kita makan, ini yang kita minum, ini bukan dari uang, tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang paling berjasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang nikmat penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min solsolin kal fakhar." Di depan Allah sudah menyebutkan bahwa ranking kedua adalah nikmat pencipta manusia. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan. Tapi kita tidak tahu bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, ini cerita selanjutnya. Allah menyebutkan khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Bahwa manusia diciptakan dari tanah yang dikeringkan jadi tanah dikeringkan lalu dari saking keringnya sampai dia menimbulkan suara sol-sol kalfakhor seperti tembikar jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia pertama Allah mengambil semua tanah, semua macam tanah di bumi. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang setengah keras, ada yang setengah lembut. Semua itu Allah SWT mengambilnya. Lalu Allah juga mengambil dari tanah itu sifat-sifatnya dan warna-warnanya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, dan seterusnya. Dari semua tanah itu oleh Allah disusun menjadi patung Nabi Adam. Jadi menjadi patungnya Nabi Adam. Makanya dikatakan mintin. Aku ciptakan manusia dari tanah. Nah, atin ini adalah tanah yang dibasahi seperti tanah lempung, kemudian setelah itu disusun sampai menjadi patung. Tingginya situ nadiroan fis sama 60 meter. Jadi tingginya 60 meter. Ini manusia pertama Setelah itu Allah biarkan sampai patung ini, patung Nabi Adam ini, dia masih belum Allah tiup, rohnya belum. Allah biarkan sampai dia mengering. Yang seandainya diketok, dia berbunyi sol-sol. Seperti tembikar. Nah ini makna ayat khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Nah, patung inilah yang begitu tingginya, begitu megahnya. Ini yang kata Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritahukan bahwa ini nanti makhluk ini yang akan aku turunkan ke bumi dan ini tugasnya nanti mengelola bumi. Ketika itu di tengah malaikat ada satu makhluk jin yang dia berkumpul dengan malaikat. Ada yang bertanya, kok bisa dia berkumpul dengan malaikat? Sebelumnya, eh, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam ini, Allah sudah menciptakan jin. Ini sudah saya bahas pada pertemuan lalu. Dan Allah tempatkan di bumi. Di bumi jin beranak pinak. Lalu kemudian karena anaknya sudah banyak menyebar di bumi, maka timbullah kelompok-kelompok jin yang kemudian antara kelompok saling bertarung. Maka timbullah pertumpahan darah di bumi. Nah, Ketika Allah menciptakan manusia ini dengan sifat yang mirip dengan jin, bahwa dia bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti jin yang nanti juga akan saling menumpahkan darah? Seperti itu maksudnya. Karena persepsi malaikat makhluk yang punya alternatif kemungkinan akan berkonflik seperti jin. Jadi pertanyaan malaikat bukan tahu yang waib bukan. Dia tahunya ini manusia punya sifat seperti jin. Yang nanti kalau diturunkan ke bumi dia akan saling menumpahkan darah juga seperti jin. Nah itu ceritanya. Nah, jin dievakuasi oleh Allah dari bumi karena sudah terlalu kacau di bumi. Allah mengutus malaikat dan semua dikeluarkan dari bumi lalu dikumpulkan di tengah laut disebut fi jazairil buhur ini riwayat ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juga diceritakan dalam kitabnya yang lain Kihusul Anbiya jadi beliau menceritakan ini secara khusus dalam pembukaan kitab Al-Bidayah wan Nihayah nah bumi sudah kosong Allah sudah menyiapkan penggantinya yaitu manusia. Nah, ketika malaikat mengusir jin ini dari bumi, ada satu makhluk jin yang paling soleh. Saking solehnya, malaikat ini menangkapnya dan diangkat ke langit. Inilah asal muasal ada satu makhluk jin yang berkumpul dengan malaikat. Nah, begitu makhluk manusia ini selesai patungnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nah, jin ini yang satu ini dia usil. Dia masuk ke hidungnya, masuk ke dadanya, keluar dari tuburnya Jin ini. Lalu dia berkata, "Ah, idzan al-insan laisa lahu jauf." Ah, al-insan fi jauf. Manusia ini punya rongga dalamnya. Berarti karena dia punya rongga, berarti aku bisa masuk ke dalamnya dan aku bisa menguasainya dia punya rongga. Berarti makhluk jin tidak punya rongga. Makhluk jin padat, ya, nggak ada rongganya dalamnya. Karena dia mengatakan bahwa manusia punya rongga dan aku bisa keluar masuk dari hidungnya dan aku bisa masuk ke dalam dirinya lalu aku bisa keluar dari semua uh, yang aku inginkan. Maka ketika Allah SWT meniupkan roh roh kepada Nabi Adam, fanafaktu fihi min ruhi di sini. Maka Nabi Adam sudah mulai bergerak nih patungnya. Ketika roh yang Allah tiupkan sampai di mata, Nabi Adam bisa melihat indahnya surga, buah-buahan di surga. Lalu dia ingin mengambil buah di surga, tapi tangannya belum ke bagian roh, maka tidak bisa mengambilnya. Ketika sampai di hidungnya, fa'atos. Nabi Adam bersin. Lalu kemudian Allah mengajarkan Kul Alhamdulillah Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah Lalu dijawab oleh Allah Dan para malaikat Yarhamukallah Lalu dijawab oleh Nabi Adam Kul Yahdikumullah Wa islihubalakum Wahakada sunnatul atas Ila yawmil qiyah